Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak panitia bahwa kita diamanai untuk menyampaikan satu masalah dan membimbing belajar bersama satu masalah masalah yang kaitannya dengan masalah al-fiqh Masalah yang kaitannya dengan masalah al-fiqh. Satu hal yang mungkin perlu untuk kita bahas sebelum kita memasuki pembahasan inti kita adalah kita harus mengetahui apa yang dimaksudkan dengan al-fiqh. Karena kata-kata itu sering kita dengar. Akan tapi ketika ditanya, sudahkah kita mampu untuk menjelas dan menjabarkannya? dan apa keutamaan ilmu fikih itu sendiri. Nah, yang pertama adalah al-fiqh atau fikih dan definisinya. Adapun fikih secara bahasa yang dimaksudkan dengannya adalah al-faham. Apa al-faham? Telah menjadi bahasa Indonesia dia. Pemahaman, kefahaman dan seterusnya. Sehingga kalau seandainya Anda berkata, tu hadhil mas'alah," ai fahimtuha. Saya telah faqih dalam masalah ini. Maknanya adalah saya telah memah memahaminya. Sehingga al-fiqh apa maknanya? Al-faham secara bahasa. Adapun definisi fikih secara istilah maka dia beragam sesuai dengan keragaman masa yang dilalui oleh ilmu yang mulia ini. ia beragam dalam definisi yang ia miliki atau dalam rangka untuk mendefinisikan tentangnya sesuai dengan keragaman masa atau fase yang ia lalui. Para ulama membaginya menjadi tiga fase. Perjalanan yang dilalui oleh ilmu fikih. Yang pertama, bidayatul Islam. Fase yang pertama adalah fase bidayatul Islam. Kalau kita mengatakan bidayatul Islam, kapan ya Syekh Tri Islam dimulai? Semenjak terutusnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai terpisahnya ilmu fikih dari ilmu-ilmu yang lain. Maka fikih yang dimaksudkan di sini adalah sebagaimana dijelaskan para ulama ma'rifatu an-nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Apa itu ilmu fikih? Apa itu fikih? Ma'rifatun nafs ma laha wa ma 'alaiha. Seorang mengenal malah apa hak dia? Wa ma 'alaiha dan apa yang merupakan tugas dan kewajiban dia. Atau terangkum dalam bahasa yang lebih simpel lagi, ma'rifatuddin kullih. Mengenal agama secara keseluruhan. Atau barang siapa yang mengenal agama, sungguh dia telah faqiha. Nah, sehingga di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda Man yuridillahu bihi khairan apa terusnya? Yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Ta'ala menghendaki kebaikan darinya, Allah Ta'ala memahamkan kepadanya fiddin dalam masalah agama. Kalau demikian, definisi yang pertama tadi apa? Mengenal agama atau seluruh ilmu agama, itulah ilmu fikih masuk di dalamnya tafsir, masuk di dalamnya at-tauhid, masuk di dalamnya al-fiqh yang akan kita bahas dan pelajari. Nah, ini yang pertama. Sehingga apabila ashabu Rasulullah SAW mengatakan karena Abu Bakrin radhiyallahu taalaan afqahuna adalah Abu Bakar afqahuna yang paling faqih dari kita. Apa maknanya? dalam masalah ilmu berkaitan dengan hukum hukumnya kaitannya dengan amalia tidak akan tapi seluruh masalah Abu Bakar adalah afqahuna kenapa karena al-fiqh di kala dan zaman tersebut yang dimaksudkan dengannya adalah apa yaitu ad-din kulli tanpa dibedakan definisi fikih yang kedua atau masa yang kedua atau fase yang kedua adalah yang disebut oleh para ulama sebagai al-marhalah az-zahabiyah. Zaman keemasan. Artinya ketika ilmu fikih mengambil posisi ter secara tersendiri dan memisahkan diri dari ilmu-ilmu yang lain. Pertanyaannya, apakah dia memisahkan atau dipisahkan? Boleh tentunya ia dipisahkan akhirnya terpisah dan memisah. Nah, طيب dan fase atau marhalah ini adalah sebut para ulama marhalah zahabiyah dengan adanya a'immah al mustahidun maka para ulama mendefinisikan al-fiqh dalam marhalah dan fase ini dengan definisi ma'rifatu al-ahkam al al-amaliyah Ma'rifatu al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah min adillatiha at-tafsiliyah. Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah mengenal hukum syar'i. Semua hukum syar'i tidak akan tapi terkhusus pada al-amaliyah, hukum syar'i amali. Nah, bukan i'tiqadi bukan i'tiqad, bukan i'tiqadi. Min adillatiha dari dalil-dalilnya at-tafsiliyah yang terperinci. Salat misalkan maka dibahas dengan dalil yang berkaitan tentang salat. Dan ini yang membedakan antara ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Kenapa demikian? Karena ilmu fikih dauru bahdi pembahasannya hanya masalah af'alul ibad. Hanya masalah apa? Af'alul ibad wa af'alul mukallafin min haitsu ta'alluqiha na'am bi al-ahkam asy-syar'iyyah. Yaitu perbuatan hamba, perbuatan mukallaf. Adapun ilmu usul fikih Pembahasannya adalah al-adillah asyar asyariyah. Al-adillah asyariyah dan al-ijmaliyah. Al-ijmaliyah. Dalil-dalil syar'i yang global. Adapun fikih, dalil-dalil syar'i juga akan tapi at-tafsili. Apa arti at-tafsili? Terperinci. Kalau sholat, maka pembahasannya tentang sholat khusus. Tentang wudhu, wudhu khusus. Nah, bukan yang lain. Nah, kemudian yang ketiga, fase yang ketiga, atau marhalah yang ketiga, yang disebut dengan marhalatul jumud. Marhalah pembekuan. Apa maknanya pembekuan? Karena mereka memandang pintu ijtihad telah tertutup dengan purnanya tugas ala a'immah al-arba'ah dengan purna tugasnya siapa? al-a'immah al-arba'ah pintu ijtihad telah tertutup sehingga al di zaman itu definisinya lain dengan yang sebelumnya di zaman tersebut fikih adalah hifzu furu'i al-fiqhi. Nah, hifz menghafal al-furu' al-fiqhiyah. Cabang-cabang fikih. Nah, inda madhabin muayyan. Pada madhab tertentu. Barang siapa yang ingin mempelajari ilmu fiqih, kalau Syafi'iyah memisalkan maka kepada matan Abu Suja yang disebut dengan matan al-ghayah wal ikhtisar dan dengan syarah-syarahnya menghafalkan matan Abu Suja adalah merupakan pondasi bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu fikih kapan pada masa marhalatul jumud menurut siapa? Asy-Syafi'iyah. Di antara syarahnya ada Kifayatul Akhyar, Fathul Qarib dan seterusnya. Itu tadi tentang ilmu fikih dan definisinya. Ada yang bisa mengulang kira-kira? Supaya kita akrab. Mas, sing buri dhewe, Mas. Gus, sing buri dhewe, Gus. Ada berapa definisi, Ustaz? Tiga. Tiga. Apa Ustaz Bahar? Nah. Hidayah Islam. Nah, apa yang dimaksud beda Islam, Ustaz? Apa yang dimaksud bidayatul Islam? Awal awal mula Islam. Apa dia ilmu fikih? Apa dia ilmu fikih? Pada awal Islam mengenal agama secara keseluruhan. Nah, baik. Barakallahu fiik. Antum kalau demikian tidak tidur. Nah. Kemudian di sini akan saya bacakan sebagian dari Nak tahu antum memutuk kepemimpinan dari halaman berapa? langsung tarif. Taib akan saya bacakan sebagian dari uh, mizat ilmu fikih. Keutamaan-keutamaan ilmu fikih. Para ulama menjelaskan bahwasanya ilmu fikih adalah merupakan seutama-utama ilmu. Ilmu fikih apa? Seutama-utama ilmu. Perlu diketahui ikhwan, nilai sebuah ilmu adalah sesuai dengan apa yang dipelajari di dalamnya. Nilai sebuah ilmu adalah sesuai apa? Kadar, bobot, masalah yang dipelajari. Bobot ilmu elektro misalkan, seberapa kira-kira sesuai dengan bobot manfaat ilmu itu apa apabila telah dikuasai. Ilmu fisika misalkan, sesuai dengan bobot ilmu tersebut dan manfaatnya dalam kehidupan ketika telah dikuasai. Bukan ketika setengah-setengah ya. Ketika telah dikuasai dan pol mentok itulah nilainya. Kenapa kita katakan bahwasanya ilmu fikih adalah merupakan seutama-utama ilmu? Perlu diketahui. Dengan ilmu fikih Seorang hamba akan mampu mewujudkan tujuan yang karenanya mereka diciptakan dengan benar. Apa tujuan kita diciptakan Ustaz? Nah, antum. Hah? Beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan dengan seorang hamba mengetahui ilmu fiqh, maka ia akan tahu bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keabsahan ibadah seorang hamba tergantung kepada pengetahuan dia tentang hadal ilm, tentang ilmu ini. Sehingga karena begitu pentingnya naam ilmu ini dan vitalnya dimana apabila ia luput untuk mendapatkannya, maka luput ia tidak akan mungkin menggapai apa yang karenanya ia diciptakan sehingga ia ilmu fikih adalah ilmu yang seutama-utama dan seagung-agungnya ilmu. Bahkan lebih jauh lagi, ilmu fikih adalah ilmu yang membahas semua hal yang kaitannya dengan kehidupan kita. Semua hal yang berkaitan dengan kehidupan kita. Di dalam ilmu fikih dibahas tentang hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik hubungan yaitu di dalam terang-terangan Bukan maksudnya uh, dengan eh, hal-hal uh, yang nyata dan tampak ataupun yang tidak tampak, etikat dan seterusnya. Sebagaimana kita sampaikan tadi ilmu fikih secara definisinya yang pertama yaitu din kulli. Kemudian juga di dalam ilmu fikih akan diketahui cara mendapatkan harta yang halal yang dengan itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa hamba akan diterima. Ibadah hamba akan diterima. Nah, daging yang tumbuh karenanya akan mudah dibawa kepada taat. Ia akan tahu hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu dan seterusnya. Di dalam ilmu fikih dibahas tentang العلاقة الزوجية وحقوق الزوجين وبناء الأسرة المسلمة nah yang darinya terbangun masyarakat yang darinya terbangun nah sebuah tatanan kenegaraan dan seterusnya di dalam ilmu fikih di dalam ilmu fikih juga dibahas tentang uh, ilmu waris dengan pembagiannya yang adil sehingga mereka-mereka yang berhak akan mengambil haknya nan secara sempurna. Dan itu semuanya tidak akan mungkin kecuali harus dibahas karena tidak ada manusia kecuali nantinya akan mati dan tidaklah ada manusia kecuali akan meninggalkan sesuatu yang ia tinggalkan baik yang ia tinggalkan adalah berupa hutang baik yang ia tinggalkan berupa harta berupa wasiat begitu dan seterusnya apa yang saya sebutkan hanya sebagai isyarat tentang ilmu fikih dan keutamaannya. Intinya, ilmu fikih adalah ilmu yang membahas semua hal yang berkaitan tentang manusia, seluk beluk mereka dan kehidupan mereka. Bahkan kehidupan mereka tidak akan bisa baik kecuali dengan adanya ilmu ilmu fikih. Sehingga apabila seorang telah diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu fikih, maka hendaklah ia berbahagia. Karena ia adalah merupakan unwan sa'adatil abd. Tanda kebaikan dan kebahagiaan yang Allah Ta'ala kehendaki dari hamba tersebut. Sebagaimana hadis yang saya bacakan, sabda Rasulullah SAW, Man yuridillahu bihi khairan yufaqih fiddin. Barang siapa yang Allah Ta'ala menghendaki kebaikan darinya, bukan yuksir lahu fi mali bukan yaj'al wadhifatahu aliyah bukan Allah taala memperbanyak hartanya menjadikan pekerjaannya menjadi pekerjaan yang berada di kelas atas atau teras dan seterusnya tidak akan tapi tanda kebaikan yang Allah taala menghendaki dari hamba dengan Allah taala memberikan kefahaman kepada hamba tersebut di dalam masalah agama sehingga seorang penyair mengatakan إذا ما اعتز ذو علم بعلم فأهل الفقه أولى بالاعتزاز كم تيب يفوخ ولا كمسك وكم طير يطير ولا كبازل Kalau seandainya semua orang yang memiliki ilmu berhak berbangga. Bukankah setiap mereka yang berilmu berbangga dengan ilmunya? Betul. Tidak bisa dipungkiri. Bahkan ia yang hanya mengetahui satu ditambah satu adalah dua, berbangga dengan ilmunya. Mengajarkan kepada anak-anak TK-nya, playgroup dan seterusnya. Maknanya suatu ilmu pemiliknya pasti akan membanggakan dengannya. Namun ingat, silahkan mereka-mereka berbangga. Akan tapi siapa yang lebih berhak berbangga? Ahlul fiqhi awla bil i'tizaz. Maka ahlul fiqh, mereka yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu fiqh lebih berhak untuk berbangga. Kenapa demikian? Karena dengan ilmu yang ia dapatkan, kebaikan dia. Karena dengan ilmu yang ia dapatkan, ia akan mampu mewujudkan tugas dan tujuan yang karenanya Allah Swt menciptakan dia. Dan karena dengan ia memahami ilmu fiqh, agamanya akan diterimakan oleh Allah Swt. Lianna sihhata hadhihi ibadat wa jami'ul qurubat wa ta'at inna Karena baiknya, benarnya semua ibadah, semua hal yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanyalah itu semuanya akan diketahui dengan ilmu fiqh. Kemudian penyair tersebut menyempurnakan hak kebanggaan orang yang telah mendapatkan fikih dengan ilmu fikihnya kam tibun wa yafuhu wala kamiskin betapa banyak minyak wangi yang berbau wangi bahkan tidak ada minyak wangi kecuali karena bau wanginya walaka miskin akan tapi tidak seperti bau wangi yang dimiliki oleh minyak kas kasturi karena dia adalah biangnya nah apa tadi wakam tibun fuhu walaka miskin betapa banyak minyak wangi yang baunya semerbak dan wangi namun tidak seperti yang dimiliki oleh minyak kasturi karena dia adalah biangnya selanjutnya wakam kam tayrun yatiru wala kabazin betapa banyak burung yang bisa terbang bahkan semua burung bisa terbang tidak mereka disebut uh, sekte atau komunitas atau jenis burung kecuali karena kemampuan terbang dia akan tapi wala kabazin tidak seperti kemampuan yang dimiliki oleh burung raja Raja Wali. Dengan keangkuhannya ia mengepakkan sayapnya di angkasa. Kemudian ia jatuh, turun ke bumi. Maaf, bukan jatuh karena ia tidak mampu mempertahankan diri. Akan tapi ketika melihat mangsa dan ia memburunya, kemudian ia cengkram mangsa tersebut dengan kuku-kukunya dan ia cabik-cabik di angkasa dibawa ke atas. Apa tadi? kebanggaan Raja Wali dengan kemampuan terbang yang demikian luar biasa. Umpama laksana Raja Wali yang berbangga di atas burung-burung yang lain, laksana minyak kasturi yang ia telah mampu untuk menindas dan menghilangkan semua bau ketika ia telah ada, demikian juga ahlul fiqh layaknya berbangga dengan ilmu fiqihnya. Kebanggaannya bukan dengan berjalan pedita and pediti. Tahu pedita and pediti? Memakai baju besar, memakai sorban lima kilo kalau seandainya ada timbangan yang mampu menimbangnya. Tidak. Akan tapi kebanggaan ilmu tersebut adalah dengan mengamal mengamalkannya dan dengan bersedekah dengannya. Karena ilmu apabila disedekahkan Sedekahnya itu bagaimana caranya? Saya tak jipuk ni kupingku, hawanan. Ya, demikian. Akan tapi dengan mengajarkannya. Sedekah ilmu adalah bitadrisi wa ya. ta'limi. Nah, dan ia dengan ketika ditam, di, diberikan dan disedekahkan yesda. Ya Apa artinya yesda? Akan bertambah. Sehingga para ulama menjelaskan tentang hal ini adalah wa yazdadu bi kasratil infaqi minhu Wayang yanqusu in dan ilehi kafan syiddatah ilmu akan bertambah bikathratil infaqi dengan banyak disedekahkan akan tapi dia wayang kus akan berkurang bahkan akan habis bahkan akan jadi PLO nah ketika apa in dan ilehi kafan syaddatah apabila tangan kepadanya kafan menahan syaddatah dan kamu kuat-kuat memegangnya. Jangan sampai, kalaupun yang di dalam telapak tangan adalah air, jangan sampai bo bocor. Kira-kira bagaimana? Akan hi hilang, akan berkurang, bahkan akan sirna. Nah, kita teruskan. Baik, kita kembali kepada kita. Antum sudah membawa bukunya masing-masing? Mudah-mudahan sama cetakannya. Silahkan dilihat halaman 23 tiga Halamannya sama? Kalau halamannya sama berarti pembahasannya sama. Sebelumnya ada ada kitab di luar Kitab taharah Kitab At-Taharah. Nah, Kitab At-Taharah yaitu kitab At-Taharah. At-Taharah lugatan. Taharah secara bahasa An-nadhafatu wan nazahah. Kebersihan intinya. Kemudian kita mungkin bertanya-tanya, kenapa sih kita ketika kita membahas ilmu fikih hampir semua kitab yang membahas ilmu fikih selalu diawali dengan kitab at Ini pertanyaan. Nah, bahwasanya semua kitab yang membahas tentang ilmu fikih atau fikih hukum-hukumnya, dalil-dalilnya selalu diawali dengan kitab At-Taharah. Jawabannya adalah kembali kepada definisi. Siapa yang masih ingat definisi ilmu fikih pada masa keemasan Islam? Marhalah dahabiyah. Siapa yang masih ingat? Barusan kita sampaikan. Baru beberapa detik tadi. Ah, marhalah dahabiyah. Nah, min adillatiha at-tafsiliyah. Baik, kita kembali ke sana. Sebagaimana telah kita ketahui bersama Tentang definisi al-fiqh pada masa keemasan Dan itu yang kita bahas Fikih ditinjau dari definisinya pada zaman keemasan Apa dia tadi? Ma'rifatu al-ahkam al shariyah al amaliyah min adillatiha al tafsiliyah Mengenal, mengetahui, memahami hukum-hukum syar'i amali yang berkaitan dan terkait dengan adillah-adillah syariah atas tafsiliyah Pembahasannya kalau demikian kaitannya dengan amalul insan. Amalul mukallaf. Setelah kita lihat amalul mukallaf, perbuatan mukallaf Ya. Yang ini adalah media pembahasan ilmu fikih. Tidak keluar kalau seandainya kita mau menotal jenderalkan semua perbuatan mereka dari A, B, C sampai Z-nya tidak keluar dari dua pembagian atau dua macam ketika kita ingin menotal jenderalkan. Yang pertama adalah perbuatan manusia yang ia bisa disebut sebagai al-ibadat. Apa tadi? Al-ibadah. Kemudian yang kedua adalah perbuatan manusia yang bisa disebut sebagai al-muamalat. Sebagai apa? Al-muamalat. Terus apa bedanya muamalah dan ibadah? Baik. Para ulama menjelaskan perbedaan antara ibadah dan muamalah. Ada yang mengatakan bahwasanya ibadah adalah hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rabbul. Ada yang mengatakan bahwasanya muamalah adalah kalau ibadah hubungan hamba dengan Rabb dengan Allah berarti muamalah hubungan hamba dengan siapa? Dengan manusia. Atau dalam kata lain kita bisa mengatakan dan menerjemahkan dalam bahasa yang ringkas bahwasanya ibadah adalah apa yang dilakukan oleh manusia dalam rangka untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun Muamalah adalah apa yang dilakukan oleh manusia dalam rangka untuk memenuhi hak manusia. Sehingga karenanya ibadah karena dia ada dalam rangka untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah taala tidaklah menciptakan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah sehingga pembahasan tentang ibadah di dalam kitab fikih didahulukan. Maaf sebelumnya saya tambahkan lagi. Ada definisi yang kedua, walaupun ada definisi ketiga dan seterusnya. Cukup kita akan berikan dua definisi saja perbedaan antara ibadah dan muamalah. Yang kedua tentang ibadah adalah semua yang dilakukan oleh manusia Al-ghayatul uzma minha ukhrawiyah. Apa tadi ibadah? Semua yang dilakukan manusia al-ghayatul uzma minha. Yang tujuan yang terbesar darinya adalah ukhrawiyah akhir akhirat. Ustaz, antum yang paling belakang. Lata khaf ya akhir. Kata orang bulan, don't worry. Ibadah tadi definisikan apa Ustaz? Yang dilakukan manusia, tujuan yang paling besarnya adalah akhirat. Contohnya apa Ustaz? Hah? Salat. Santa tabarakallahu fiik. Wa ahsanallahu ilaik. Wa zadakallahu hirsa wa ilma. Qul amin. Nah. Salat. Salat yang dilakukan hamba faedah yang terbesar ia dalam pelaksanaannya apa? Sawab min Allah. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadah definisi yang kedua uh, muamalah definisi yang kedua apa tadi? Belum ya? Adalah semua yang dilakukan oleh manusia al-ghayatul uzma minha dunyawiyah. Apa tadi muamalah? perbuatan manusia yang tujuan paling besar dalam ia mengamalkannya adalah duniawi duniawiyah Ustaz, contohnya faedah duniawiyah itu apa Ustaz? contoh faedah duniawiyah antum hidup di dunia atau? benar? yakin? kakinya di mana sekarang? Baik. apa contohnya faedah duniawi? Mudah-mudahan tidak ada yang salah berdoa loh ya. Nanti hadir majelis ilmu Bismika Allahumma amudu wa ahya berarti salah. Salah doa. Makanya saya tanya supaya enggak salah doa. Kata ya. Hah? Contoh faedah dunia. Hantum katanya hidup di dunia. Hayah syah hantum. Nah, mantap. Contoh faedah dunia. Antum hidup di dunia apa enggak tahu? Hah? Gaji. Gaji ya? Ah, Istrinya baru berapa Ustaz? Baru berapa? Baru satu. Tambah besok ya. Daya. Termasuk faedah dunia apa? Gaji. Termasuk faedah dunia, maaf, bukan nikah. Nikah bukan faedah dunia. Faedah dunia dari nikah apa? Lezah. Wassa'ada. شوف يفهم الآخر اللذة هي faedah الدنيوية Nah, kalau demikian nikah muamalah atau ibadah Ustaz? Hmm? Hah? Karena ada keterkaitan antara hak Allah Ta'ala dan hak manusia maka para ulama menjadikan dia tempat dan posisinya pembahasannya di tengah-tengah. Ah, iya. Kenapa? Karena keterkaitan antara dua hak tersebut, hak hamba dan hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun muamalah pure maka dia adalah apa contohnya Ustaz? Gaji. Tanggal sekian sampai tanggal sekian tanggal 6 atau tanggal 7 kan biasanya nah kalau tanggal 6 Masya Allah Lek tanggal 2 eh? Allah mustahil ya kita teruskan bukan berarti contohnya saja muamalah adalah dagang orang berdagang ini apa? untung ini untung nah Bukan berarti bahwasanya muamalah adalah apa-apa yang sama sekali tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Jadi muamalah adalah pada definisinya semua yang dilakukan oleh manusia yang tujuan paling besar di dalam ia mengamalkannya faedah dunia walaupun tentang jual beli walaupun tentang nikah disebutkan di dalam al tentang makan dan minum disebutkan dalam Quran atau tidak? Iya. Ibadah kalau demikian bukan. Dia baru akan bernilaikan ibadah dengan ni niat. Kalau tidak dengan niat maka dia adalah muamalah. Kenapa? Mangan bin warak, ngombe bin seger. Hakada. Baik. Kembali kepada <clears throat> definisi fikih dan pembagian hak maka kita dapati hak di dalam apa yang dikerjakan oleh manusia tidak lepas dari dua hak. Hak manusia dan hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau hak manusia dan hak Allah secara bersamaan. Seperti yang dicontohkan oleh al-akh di dalam pernikahan. Maka dia tidak dijadikan yang terakhir tidak juga dijadikan yang pertama, akan tapi bahasanya di tengah-tengah. Ketiga, hak Allah Subhanahu wa taala adalah hak yang mesti harus didahulukan, yang mesti harus apa? Didahulukan sehingga pembahasan ibadah harus didahulukan daripada pembahasan-pembahasan yang lain. Sehingga apabila Anda mendapati kitab yang membahas tentang masalah fikih, selalu diawali dengan kitab al-ibadah. Kitab apa? Ibadah. Kenapa? Dalam rangka memberikan hak Allah swt Kemudian kita buka kitab utara. Nah, Kenapa kok diawali dengan kitabut taharah? Seharusnya bukan kitabut taharah. Seharusnya diawali dengan kitabus salah. Kenapa kok harus diawali dengan kitabus salah? Karena satu, salat adalah merupakan yang kedua penyebutannya di dalam rukun Islam. Ustaz, kenapa tidak dibahas tentang asyhadat? Bukankah dia juga merupakan iba, ibadah. Perlu diketahui, ada pun rukun yang pertama, syahadat atau kita iman atau kita tauhid bukan pembahasan ahli fikih. Kenapa? Bukankah kita telah berucap bahwasanya apa tadi? Fikih adalah kaitannya yang kita bahas adalah hal yang berkaitan tentang hukum amali. Nah, sehingga kita tidak membahas tentang masalah al-iktikad dan keyakinan. Kemudian, kenapa kok jika kita katakan bahwasanya salat harus didahulukan? Karena dia adalah merupakan apa tadi? Datang penyebutannya yang kedua di dalam pembangun Islam. Dan dia adalah merupakan apa? Amal yang paling utama dan bahkan termasuk di antara janji yang karenanya seorang itu muslim dan tidaknya dengan adanya salat. Al ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salat. Faman tarakaha faqad kafar. Kemudian ketika kita bahas, ketika kita buka, akan tapi kita dapat bukan kita bersalah Yang kita dapati adalah kita apa? Antahar ada rahasia tersendiri. Karena salat tidak akan bisa diterimakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa? Kecuali dengan bersuci atau kecuali dengan antara sehingga syarat harus didahulukan pembahasannya daripada apa? al masyhur yang disyaratkan. Sehingga para ulama selalu memulai kitab dalam masalah fikih mereka sebelum masuk dalam pembahasan salat, pembahasan masalah antara. Baik, mungkin kita bertanya-tanya. At-taharah bukankah dia ada kalanya berwudu dari hadas kecil, ada kalanya mandi dari hadas besar, ada kalanya tayamum sebagai pengganti dari keduanya. Namun yang kita lihat pertama kali bab yang insya Allah akan kita masuki adalah babul miyah. Mana pembahasan tentang wudhu? Jawabannya ya ibarat iya. Karena miyah atau ma atau air dia adalah merupakan alat. Dia adalah merupakan apa? Alat, alat tahara. Alat untuk bersuci. Sehingga ma'rifatul alat muqaddam. Mengetahui alat yang nantinya akan digunakan bersuci adalah lebih didahulukan. Sehingga apabila ia diajari dan bisa, maka to poin dia akan langsung bisa mengerjakan karena alat yang dia akan gunakan untuk bersuci telah ada minimal ilmunya di dalam benak dia. Sehingga pembahasan tentang almiah, tentang ma'rifatul alam didahulukan daripada pembahasan pembahasan tentang eh, sifat atau cara-cara at-taharah. At-taharah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Ihya maratibuha ada empat tingkatan. Ada berapa tingkatan? Empat tingkatan. Nah, Al-martabah al-ula Tingkatan yang pertama Adalah Tadhirul zahir al hadas Wal anjas Apa tadi yang pertama? Tadhirul zahir Mensucikan zahir apa yang dimaksudkan dohir? Casing, rejengan kita. Ya. Minal ahdas dari hadas. Wal anjas dan najis. Nanti insya Allah akan kita bahas apa itu hadas, apa itu najis. Nah, bersuci dari hadas dengan apa? Dengan apa bersuci dari hadas? dengan wudhu, dengan mandi, atau dengan tayamum sebagai pengganti keduanya. Bersuci dari najis dengan apa? Dengan al-istinja, dengan mencuci, dengan menggosokkan, dengan mengeriknya, dan banyak sekali yang lain. Sebagaimana akan datang penyebutannya dengan dalil-dalilnya dalam kitab yang insya Allah akan kita bahas. Tingkatan yang kedua, tathirul jawarihi minal jaraimi wal asam. Mensucikan anggota badan minal jaraim. Dari semua pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan hak Allah Ta'ala dan manusia atau jerimah yang kaitannya dengan hak manusia. Wal asam dan semua dosa dan kema kemaksiatan. Tingkatan Torah yang kedua Pak Ustaz mensucikan anggota badan dari semua pelanggaran dan do dan dosa. Nah, yang ketiga Tathirul qalbi anil akhlaqil madhmumati. Tathirul qalbi mensucikan hati minal akhlaqil madhmumah dari akhlak-akhlak yang tercela. Kenapa kita katakan yang disucikan adalah hatinya? Bukan yang disucikan adalah mulutnya, bukan kakinya, bukan matanya, bukankah akhlak dengan itu semuanya? Jawabannya benar. Akan tetapi, ketika itu semuanya hanya merupakan tentara saja, hanya merupakan apa? Tentara. Karena para ulama mengatakan al-qalbu lil jawari kerait. Nah, bahkan mereka mengatakan dalam syairnya idza azimatil malik taharakatil junud. Apabila al-malik, apa itu al-malik? Hati hamba, raja menginginkan sesuatu, maka semua al-junud taharak Semua apa? Semua tentara akan bergerak. Tangan akan melambai, mulut akan hey! mata akan berkedip. Sahih Allah ya Ustaz. Nah, sama nurid. Ahyanan, <laughs> ah, ahyanan berkedip, ahyanan melambai. Siapa yang merintahkan itu semuanya? Hah? Nah, al -al hati. Sehingga penting sekali nah mensucikan hati dari akhlak-akhlak yang tercela. Dan yang disucikan bukan bibirnya, bukan tangannya, bukan kakinya, akan tapi apa? Al-qalb, Li'annal qalba mambaun litilkal akhlak. Karena hati adalah merupakan sumber dan pembangkit naam dan pendorong dari semua akhlak tersebut. Kemudian yang ketiga, yang keempat sekarang taharatus sirri amma siwallah. Mensucikan hati mensucikan batin, mensucikan sir, itu rahasia. Bisa masuk di dalamnya hati batin dan seterusnya. Amma siwallah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada satupun yang bercokol dan diagungkan, ditaati, ditunduki, dikhawatiri, diharapkan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, Wahada perkataan Imam Ghazali. Wahada huwal ghayatu al uswa. Dan dia maaf semua isyarat kembalinya kepada apa? Sesuatu yang paling dekat. Kalau Imam Ghazali mengatakan wahada, berarti kembalinya kemana? Yang ke keempat, mensucikan jiwa dari selain Allah Wahada dan ini. Yang keempat, mensucikan jiwa dari selain Allah. Allah ghayatul Quswa. Adalah merupakan tujuan finest yang terakhir. Liman qawiyat basiratuhu. Bagi orang yang ilmunya kuat. Mengetahui tentang hak Allah swt, Mengetahui tentang nama-nama Allah dan sifatnya dia akan mampu mensucikan hatinya dari semua selain Allah. Sehingga tidak ada yang dan diagungkan di dalam jiwa dan benaknya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Waman waha fa nam fasammat ila hadzal matlub. Fasammat maka akan ia cium bau ila hadzal matlub kepada tujuan ini. Sehingga ia akan berusaha untuk mendaki dan menyempurnakan diri sampai kepada terminal ini. Mensucikan hati dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Waman amiyat basiratuhu. Namun barang siapa orang yang buta hatinya. Nah, lam yafham. Dia tidak akan paham maratibi at-tahara tingkatan-tingkatan tahara illa martabatal ula kecuali hanya tingkatan yang pertama saja ya sahiban nazara ustaz tingkatan yang pertama tadi apa ustaz Hah? Barakallahu fiik ahsanallahu ilaik wa zadakallahu hirsan wa ilma nah kita ulang lagi, adapun mereka yang suci hatinya, yang sempurna ilmunya, yang mendalam pengetahuan ia tentang Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifatnya, maka dia akan mampu mencium tujuan yang tertinggi ini sehingga ia akan berusaha untuk mensucikan jiwanya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi mereka yang buta hatinya, maka mereka tidak akan memahami tentang taharah kecuali Maaf seperti orang Jawa mengatakan peper encewo, wudu dan tayamum saja. Menurut mereka. Tahu peper dan cewo? Bersuci dari najis dan hadas saja yang menurut mereka. Dan dia adalah tingkatan yang pertama. Yang dasar. Taib. Wastilahan dan definisi taharah secara istilah syar'i. <clears throat> Rafu al-hadas Au izalatun najas Raful hadas Mengangkat hadas Au izalatun najas Atau menghilangkan najis Ya yeah. Apa definisi tahara ya Ustaz? Ustaz, definisi tahara apa Ustaz? Ustaz? Ya Syekh? Mazgulun Allah. Apa definisi tahara? Apa dalam bahasa Indonesia-nya? Saya bertanya dengan bahasa Indonesia kan? Nah, mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Karena maaf kata Ustaz A, bagaimana supaya kita bisa memahami ilmu fikih dalam beberapa jam? Sulit sekali untuk memahami ilmu fikih yang begitu luas cakupannya dalam beberapa jam. Sehingga kita usahakan yang dalam waktu singkat ini kita akan bisa paham sehingga ketika kita melangkah bertanya, melangkah bertanya karena khawatir sesat bijak di jalan karena kemarin bulan dua bulan yang lalu saya tersesat sehingga mobil saya harus berparkir di samping pacuan kuda tempat pacuan kuda saya tidak tahu sebelah mana ini mesinnya masjid katanya di situ aja masjid situ aja masjid situ aja. daerah mana mas mas Allah saya tidak tahu alamannya mana <laughs> yang jelas belakang Uin ini kita di belakang Uin ya Allah mustahil sebelah mana belakangnya ini tayyib <laughs> Nah, definisi at-taharah secara istilah syar'i adalah menghilangkan najis dan mengangkat hadas. Ustaz, mengangkat apa tadi Ustaz? Hah? Ah, kita <laughs> lagi. Definisi tahara adalah mengangkat hadas dan menghilangkan Paham Ustaz ya? Ustaz, menghilangkan apa Ustaz tadi? Dan mengangkat? Mengangkat apa Ustaz? Menghilangkan najis. Maaf ketika dibulat balik antum harus tahu. Karena perbedaan keduanya yang sangat. Mungkin kita bertanya, apa perbedaan antara hadas dan najis? Kok di dalam bersuci dibedakan di dalam penggunaan lafadznya? Jawabannya karena hadas adalah merupakan sifat maknawi. Hadas adalah apa? Sifat. Maka dalam mensucikannya digunakan lafaz rafa Mengangkat Akan tetapi ketika najis adalah jirmun hissi atau jarmun hissi. Apa artinya jarmun hissi? Sesuatu yang dia adalah uh, zat yang hissi. Apa artinya hissi? Yang kita bisa menjangkaunya dengan al-adawatul hams minal hawas. Dengan panca indera kalau agak besar di, kita berjalan bisa nyandungi. Masa nyandung Ustaz? Kok kuat sekali dia? Ya, mungkin kalau sudah mengeras kata orang Medan sudah mengeras. Mudah-mudahan tidak ada orang Medan di sini. Nah, atau orang Madura gimana yang agak lebih? Nah, apa tadi? Karena dia adalah jarmun hissi. Zat yang bisa dijangkau oleh panca indera. Sehingga dalam mensucikannya harus izah, izara Nah. Taib akan saya bacakan dari kitab Ahkamun Najasah fil Fikhi al-Islami. Keterkaitan atau hubungan yang sangat begitu erat antara hadas dan najis antara hadas dan najis. Baik. Kaitan antara hadas dan najis. Yang pertama, kullun minal hadasi wan najasati yamna'u salata wat tawafa bil fil bait masing-masing dari hadas dan najis bisa mencegah diadakannya salat dan tawaf di Baitullah Nah, seperti contohnya Rasulullah SAW melarang wanita yang haid untuk melaksanakan tawaf dan melaksanakan salat. Demikian juga hadas. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda yatawadda. Kemudian yang kedua, atau masih kesempurnaan dari poin tersebut. Bainama yakhtasu hadasu biman imashil mushaf masih al-mushafi wa qira'atul Qur'an. Dikhususkan hadas dilarangnya untuk menyentuh Al-Qur'an dan membacanya. Akan tapi ingat ini adalah sesuai dengan kaum sebagian dari pendapat wa khalifuhu walaupun saya mengingkari dan menyelisih pendapat ini Fihin dimana la tamna'u an najasatu masha al musha masal mushafi illa idha kanat an najasatu ala al ardil mas Adapun najis maka tidak dilarang untuk menyentuh Al-Qur'an kecuali apabila najis tersebut ada pada bagian yang akan menyentuh Al-Qur'an. Nah, pembahasan tentang apakah menyentuh Al-Quran harus suci dari hadas dan seterusnya pembahasannya panjang. Apa yang saya sampaikan karena yang kita baca adalah e, membahas demikian maka saya bacakan. Kalau dibahas maka panjang. Kita tidak usah bahas, mengisyaratkan saja. Kemudian yang kedua, ditinjau dari segi pensuciannya mensucikan hadas dan najis. Fafin najasati yaktafi biwatatihiril mahalin najis. Dalam mensucikan najis cukup mensucikan tempat yang ada najisnya saja. Tanpa harus melebihkan dari tempat tersebut. Misalkan kalau seandainya sebagian dari baju kita terkena najis dan kita mengetahui ainun najasa, maka yang diminta dari kita oleh syari adalah mensucikan najis dari tempat tersebut. Tidak perlu mencuci semuanya. Sebagaimana hadis yang akan kita lalui insyaallah seorang wanita yang bertanya tentang pakaian dia yang terkena haid. Terkena darah darah haid. Kok bisa Ustaz? Iya maklum, belum ada tek-tek. Belum ada Ustaz? Kok pempes? Oh wajar, belum belum tahu ya. Allah Ustaz, Ustaz Tri belum tahu. Belum ada tek-tek, hus, dan seterusnya. Nah, sehingga sebagian dari pakaian mereka bisa terkena darah haid. Ia bertanya kepada Rasulullah tentangnya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, keriklah dia. Kalau dikerik berarti bagaimana? Sudah kering. Karena sesuatu kalau masih basah tidak dikerik. Kemudian setelah itu, nam summa ukrusi bilma artinya ukrusi adalah lumatkan, hancurkan dengan ujung-ujung jari dikasih sedikit air dikerik yang membandel menempel hilang tinggal apa efek dan bekasnya dikasih air sedikit digosok-gosok karena ukrusi maknanya adalah menggosok dengan ujung jari yang dibasahi kemudian selanjutnya Rasulullah menyatakan sumentohi kemudian apa percikkanlah Kemudian salatlah di dalamnya. Saya ingin bertanya kepada anda, akhwat, apa faedah yang anda ambil dari hadis ini? Tawadunya as sahabiyah Begitu tawadunya mereka, sederhana mereka. Kenapa kita katakan sederhana? Pakaian mereka untuk keluar, pakaian mereka untuk salat, pakaian mereka di dalam rumah, Kata Ustaz Amrozi Sawa. Nah, bukan seperti wanita sekarang. Setiap ada rewangan, baju ganti. Setiap ada hari raya, baju tambah. Setiap ada sehingga dibelikan oleh suami lemari mini penuh dia Diberikan lagi lemari agak besar, penuh dia. Diberikan lagi, dipenuhi lagi. Allahul Musta'an. Akan tetapi, bersama kesederhanaan yang mereka miliki, bersama apa yang merasa mereka rasakan dari nikmat yang begitu sangat sangat ما هذا يا أخي ما هذا الصوت والله أنا أريد أن أقول لكم شيء saya ingin mengatakan pada anda sesuatu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saya kuno آخر أمتي من يستحلون الحراء wal harira wal ma'asifah. Allah musta'an. Waqad waqa. Tibqan kama akhbar. Niscaya akan ada di umatku nanti. Man yastahilluna orang yang menganggap halal. Gus, diarani menganggap halal, hukum asalnya bagaimana? Setahiluna mereka menganggap halal. Hukum asalnya bagaimana berarti? Kalau mereka mengatakan, kalau Rasulullah SAW mengatakan, mereka menghalalkan berarti aslinya adalah haram ya. Setiaki, kepal ya. Kepal ya. <laughs> ya. Nah, hukum asalnya adalah haram. Sehingga mereka menghalal-halalkannya. Al-Hiram. Apa itu Al-Hiram? farjik dengan disebut PSK. Maaf, jangan dibalik loh ya. <laughs> Dengan disebut Allah musta'an. Banyak sebutan yang itu semuanya adalah seakan-akan mengisyaratkan dibolehkannya tentang al-farj, perzinahan. Bahkan menurut sebagian dari mereka, telinga ini pernah mendengar dan berdialog akan tapi kita mengetahui bahwa dia adalah muttabi'il hawa, pengikut hawa, hawa nafsu. Sehingga tidak mungkin kita akan bisa memasukkan al-haq dalam hatinya. Illa Allah subhanahu wa ta'ala qalbah. Dalam bila Allah ta'ala yang membukakan hatinya karena ia itu, Itu disebut sadaqah. sodakah. Karena ia tersenyum dan kita bahagia. Bukankah sadaqah? Bukankah ia membutuhkan? Begitu dan seterusnya. Allah mustahil. Kemudian wal harir dan sutra. Bagi kaum laki-laki tentunya, ada pun bagi kaum wanita maka boleh. Sehingga apabila seorang wanita mensyaratkan saya mau dinikahi oleh Anda dengan syarat gaun sutra dari Italia misalkan. Semuanya sutra, sak pengatur. Kemudian emas Pijes Rodo Brononya 5 kilo misalkan. Boleh. Namun tunggu siapa yang mampu untuk membayar itu semuanya. Nah, kemudian yang terakhir apa? Wal ma'azifah dan alat musik. Nasihat untuk semuanya, walaupun handphone tidak lepas dari musik, akan tapi di antara musiknya ada yang telah keluar dari hukum musik. Kenapa? Karena sudah merupakan uruf suara dia adalah suara tel telepon. Misalkan apa? Ring, ding, ding, ding, ding, dan seterusnya. Bukankah itu aslinya juga musik? Namun karena uruf telah merubah dia menjadi suara khusus bagi alat tersebut, maka ia tidak disebut sebagai musik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah. Kita teruskan kembali kepada pembahasan tentang keterkaitan antara hadas dan najis. Dalam mensucikan najis, bagaimana caranya tadi Ustaz? Tempat yang terkena najis saja. Alasannya apa Ustaz? Maaf, bukan saya apa lah ya kok menunjuk antum. Hah? Hah? Alasannya apa Ustaz? Dalilnya apa Ustaz? Sabda Rasulullah kepada seorang yang wanita yang bertanya kepadanya tentang pakaian terkena najis. Rasulullah tidak memerintahkan cuci semuanya karena bajunya hanya satu. Kan dicuci semuanya itu. Ini menunjukkan hikmah Rasulullah SAW dalam memberikan jawaban. Ini menunjukkan mudahnya hadis syariah. Al-Muhammadiyah. Al-Hanifiyah. Nah, sehingga Rasulullah merintahkan dicuci untuk sebagian yang terkena najis saja. Tidak harus dicuci semua, semuanya. Walaupun kalau seandainya seorang akhwat di zaman sekarang, gengsi Ustaz. Ya, silakan aku mengatakan gengsi. Saya akan mencuci semuanya, silakan. Namun ingat, Rasulullah SAW, Allah Ta'ala tidak membebani lebih dari itu. Bahkan wanita tersebut bertanya lagi. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau tidak hilang bekasnya? Karena zaman dahulu belum ada rinso yang bisa menghilangkan kotoran-kotoran yang membandel. Maaf, saya bukan iklan. Apa? Allah musta'an ya akhi tubuh ilallah izan. Kalau belum ada deterjen-deterjen seperti apa yang mereka semboyankan. Rasulullah SAW bersabda, Kemudahan syariat ini yakfikil ma wa la yadurruki Cukup bagi kamu air tersebut dan tidak akan memudaratkanmu bekasnya. Walaupun masih ada pulau, tidak apa-apa. Ya, Masya Allah, mudahnya agama ini. Di mana masing-masing hamba akan mampu mengabdikan kepada Allah dan mencapai kepada ridhonya. Nah, amal hadas, adapun hadas fayatajawazu at-tadhir fihi an-nahal. Maka di dalam mensucikan hadas kita melampauinya. Tidak hanya tempat yang keluarnya hadas tersebut tidak akan tapi bahkan kepada yang lainnya. Misalkan seorang yang barusan mengeluarkan mani maka dia adalah apa? Terkena hadas. Hadasnya hadas besar. Disebut apa Ustaz? Hadasnya. al jana al janaba Apa itu janaba Ustaz? Apa tadi janaba Ustaz? Loh, apa bedanya kalau demikian janabah dan mandi besar dan hadas besar? Nah, Adapun mandi besar adalah keharusan bagi orang yang terkena jenabah. Definisi maaf jangan dicampur aduk sehingga tidak bisa dibedakan. Al janabah sebagai dijelaskan para ulama adalah man kharaja maniyuhu. Mata ya akhi? Man kharaja maniyuhu au hasala lahu jima'un hatta yaghtasila. Apa tadi hadas besar? atau yang disebut dengan janabah apa Ustaz? Man kharaja yuh. Orang yang maninya keluar. Au <laughs> Ya akhi, isbir ya akhi. Isbir. Ana saukamil ta'rif. Au hasala jima'u jima'un. Atau terjadi jima' badannya. Kalau tidak keluar Ustaz, saya menyebutkan keluar apa tidak? tidak berarti walaupun tidak keluar hatta yaghtasila sehingga dia mandi apa tadi janabah sifat orang yang maninya keluar atau ia melakukan jima sehingga ia mandi jeda waktu antara keluarnya mandi atau antara ia jima sampai mandi ia disebut sebagai orang junub yang telah terkena sifat jana janabah. Pertanyaannya, di dalam mensucikan dari hadas besar yaitu apa seharusnya kalau seandainya ia dikiaskan kepada mensucikan dari najis maka cukup kepala zakar saja yang dicuci kenapa karena dia adalah tempat keluarnya mani. Akan tetapi di dalam kita ulang lagi, di dalam bersuci dari hadas tidak hanya tempat yang dia adalah tempat keluarnya atau terkena akan tetapi dilebihkan yaitu bahkan tidak akan sah kecuali harus menyapa air tersebut kepada seluruh anggota tubuh itu perbedaan antara hadas dan najis dalam cara mensucikan atau cara bersuci dari keduanya. Hadas kecil misalkan fusaun atau seorang kentut, baik kentut besar yang bersuara atau kentut kecil atau terkencing dia, maka dalam mensucikannya tidak cukup dengan mencuci bagian yang keluar, bahkan ia ditinggalkan bahkan akan tapi yang diperintahkan adalah berwudu yaitu mencuci anggota-anggota yang dia adalah merupakan ujung-ujung anggota manu, manusia. Perbedaan yang ketiga, di dalam bersuci dari hadas diperlukan niat. Menurut yang rajih dari pendapat para ulama. Kecuali Al-Ahnaf, orang-orang ya, mereka mengatakan bahwasanya bersuci dari hadas tidak diperlukan di niat. Walaupun tidak berniat, maka sah-sah saja baik wudhu ataupun mandinya. Akan tapi jumhur mengatakan bahwasanya bersuci dari hadas harus adanya niat. Beda hanya dengan bersuci dari najis, maka tidak perlu adanya niat. Nah, tidak perlu adanya niat. Maknanya, ketika kapan saja najis tersebut telah hilang dan tiada, berarti telah sahlah bersuci dia dari na najis. Contohnya apa kira-kira? Contohnya Abdullah biasa di rumah ngompolan. Kemudian dia berangkat ke Malang misalkan kuliah masa kuliah ngompolan gengsi dong kemudian di depan rumah nah atau bukan di depan rumah ketika dia ngompol pas di depan rumah apa terdengar suara hujan turun dia tidak bersengaja untuk mencucikan najisnya akan tapi dia lari ke depan karena teman-temannya hujan hujan-hujanan Iya ikut hujan-hujanan sehingga babar gelas bersih baunya tidak ada bekasnya tidak ada karena sambil mandi sambil mencu mencuci dan tidak dia tidak berniat untuk mensucikan nah najis sah atau sah sah sah saja atau contoh yang kedua Budi Fatimah misalkan sama ya datang ke Malang untuk kuliah malu karena ngompol akhirnya pakaiannya langsung atau roknya ditaruh di atas pian, di atas genteng. Nah, dia tidak bersengaja tidak menginginkan untuk mencucinya. Kemudian dia mandi setelah itu dia pergi kuliah. Ternyata dia angan anak oh iya pakaian saya di luar, di atas genteng lagi. Hujan turun dengan lebatnya. Baunya ada? Bekasnya ada? mungkin justru lebih bersih daripada cara dia mencuci karena ia capnya tumbuh ketika di rumah mungkin nah sehingga ketika dicucikan oleh air hujan jauh lebih bersih daripada cucian dia kita ulang lagi intinya dalam bersuci dari najis tidak disyaratkan niat beda halnya bersuci dari hadas maka disyaratkan niat di dalamnya kemudian yang selanjutnya di dalam bersuci dari hadas dicukupkan dengan mengalirkan air pada anggota-anggota wudhu atau seluruh anggota apabila dia adalah hadas besar. Kita ulang lagi, di dalam bersuci dari hadas cukup mengalirkan anggota pada anggota-anggota wudhu atau seluruh anggota kalau dia dari hadas besar. Beda halnya dengan najis atau bersuci dari najis tidak akan diterima darinya kecuali harus hilangnya ainun najat najasa. Kecuali harus hilangnya ainun an najasa. Kecuali apabila hal tersebut tidak memungkinkan. Seperti layaknya darah haid yang membandel karena pigmen. Darah haid adalah sangat kuat kadang sehingga ia bisa membandel dan menempel pada pakaian dan sulit untuk diber dibersihkan. Masih banyak perbedaan dan cukup itu saja insya Allah perbedaan tentang antara hadas dan najis. Kita teruskan babul miyah, bab tentang air. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa kok diawali dengan babul miyah bukan diawali dengan at-tayammum atau atau dan seterusnya. Karena air adalah merupakan asal dari alat untuk bersuci. Kenapa demikian? Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman al Albasa. Anna taharata takunu bil ma. Dzalika annahu ahsanu al muzibat Fa kullu tazuhu fi wa quwwatu tadhhirihi tarju ila baqaihi ala khilqatihi al-asliyah asal atau pokok dalam bersuci adalah dengan air sehingga air didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya digunakan sebagai alat bersu bersuci kenapa demikian Lianna dzalika annahu ahsanu al-mudzibat. Karena dia adalah merupakan sebaik-baik pelebur. Wa kullul mawad taghubu Semua bahan bisa larut dalam air. Betul? Silahkan dicoba. Semua bahan bisa larut di dalam air. Kecuali yang dikecualikan tentunya. Nah, wa quwwatu tadhirihi tarju ila baqai ala khilqati al-asliyah dan kekuatan peleburan air itu adalah kembali kepada ketika air tersebut masih pada sifat aslinya asli ia diciptakan atau kalau kita menyebutnya sebagai air mutlak yang masih belum berubah yaitu sifat-sifatnya Fa inna wida khalatahu ma ghayyara musanna karena air ketika bercampur dengan apa yang bisa merubah namanya. Misalkan air ini adalah air akan tapi ada yang merubah sifatnya dengan dengan apa? Dengan teh, maka akan menjadi air teh. Itu mau Ustaz. Sayang hanya satu ya. Eh. Nanti kalau saya beri saya tidak kebagian. Sementara kebaikan itu maka kita memulai orang lain atau kita kita terlebih dahulu? Hah? Saya ingin bertanya, Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita. Rabbana gfir lana ikhwanina atau Rabbana gfir li ikhwanina walana. Rabbana fir li ikhwanina walana atau Rabbana fir lana wali ikhwanina? Baik, antum sendiri lah yang memberikan jawaban. Kita teruskan. Kullu ma'in nazala minas sama. Kembali kepada kita. Semua air yang turun dari langit au kharaja minal ardi atau yang keluar dari bumi wa huwa maka air tersebut tahurun suci dan mensucikan maaf di sana ada tahur di sana ada tahir di sana ada tuhur ada Adapun tohur dan tuhur gambarnya plek-plek. Tulisannya podon jido Ning yang membedakan harokat dan maknanya. Apa bedanya Ustaz? Antara tohur dan tuhur. Beda antara tohur dan tuhur. Adapun tohur adalah alat. Apa tohur? Alat yaitu baik air ataupun de, debu. Adapun tuhur maka dia adalah sifat. Tuhur apa Ustaz? Sifat. sifat. Mulai dari mencuci tangan sampai mencuci kaki. Yang dia dikenal dengan wudhu. Seperti juga misalkan wudhu dan wudu. Seperti misalkan apa Ustaz? Wudu dan wudu. Adapun wudu adalah alat. Wudu adalah alat. Sehingga nama-nama waduk karena maaf, waduk terambil dari bahasa Arab. Karena kita ketika mengatakan Nah, itu ini kis. Maka kita menginginkan kisnya atau isinya kis? Isinya kis. Nah, kita ulang lagi wadu sehingga muncul istilah wadu. Kenapa wadu? Karena dia digunakan untuk penyimpanan alat berwudu. Wadu Silorejo, Wadu Wonorejo, Wadu Karangkates, waduk gajah mungkur. Tidak ada waduk gajah jungkil atau waduk gajah maju, tidak ada. Mungkur malah. Nah, kita ulang lagi perbedaan antara wuduk dan wudhu tadi apa Ustaz? Antum? Wuduk uh, uh Wudhu sifat. sifat. Tahu wudhu Ustaz? Sudah pernah berwudhu? Alhamdulillah. Nah, perbedaan antara wudhu dan wadu. Sama dengan perbedaan antara tuhur dan tahur. Saya pernah mendengar seorang guru mengatakan al wadu uh, eh, at tahuru syatrul iman. At tahuru syatrul iman. Termasuk yang diajar adalah anak saya. Betul atau salah? Salah. Yang betul apa? At-tuhuru syatrul iman. Kenapa dikatakan at-tuhur syatrul iman? Karena salat adalah merupakan iman. Dan berwudu adalah merupakan syarat syaratnya. Salat adalah merupakan iman dan wudu adalah merupakan syaratnya. Sehingga syarat adalah separuh daripada keimanan itu sendiri. Kita teruskan. Di sana ada lafat tahur, di sana ada lafat tuhur, di sana ada lafat tahir. Apa bedanya antara tahir dan tahur? Adapun tahir adalah dia suci pada dirinya, namun tidak mensucikan yang yang lain. Adapun tahur adalah suci pada dirinya dan mensucikan yang lain. Liqaulih ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Antum belum capek Ustaz ya? Belum ya? Belum. Alhamdulillah antum belum capek. Nah, kalau saya saya datang sudah capek tadi. Karena sudah capek kita teruskan. Antum sabar Ustaz ya? Enggak enggak ingin segera pulang ke hari ini antum? Mau istri di sini Ustaz? Ya. Antum istri di sini tidak segera pulang. Wajar. Dan harus. Lawang saya sisa istri saya sebelah sana. Jauh dan tidak tersegera. Ingin segera pulang. Jadi kita bersabar dulu ya Ustaz ya. Kita teruskan. Liqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala Wa anzalna dan kami turunkan minas sama dari dari langit ma'an tahura. Ma'an air tahura yang suci dan mensucikan. Sama yang dimaksudkan di sini adalah as-sahab yaitu awan. Kenapa sama sahab disebut awan? Karena keberadaan awan di atas kita. Ayat ini mengisyaratkan bahwasanya apa yang Allah Ta'ala turunkan dari langit Allah Ta'ala menghukuminya sebagai tabur suci dan mencucikan. dan ini adalah merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa liqauli an-nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu huwa dia at-tahuru ma'uhu suci airnya al-hillu maitatuhu halal bangkainya yang dimaksudkan dengan bangkai di dalam hadis ini adalah kullu ma mata fi mimma la ya'ishu illa fi. Semua yang mati di laut dan yang tidak hidup kecuali di laut. Kalau mati paijo, mati di laut, halal apa enggak Ustaz? Ah? Hah? Kenapa? Nah, karena mak Paijo memiliki darah yang sifatnya apa? Sifatnya apa? Sifat darah apa? Panas. Sehingga hidupnya mak Paijo di media yang cocok untuk dia. Adapun ikan, dia tidak memiliki darah. Oh, masa Ustaz tidak memiliki darah? Ikan punya darah apa Punya darah apa Hah? Yang benar. Kalau ikan punya darah dan bisa hidup di dalam air, dalam laut, kenapa antum tidak bisa hidup dalam laut? Dalam air. Yang betul ikan tidak memiliki darah. Apa bukti bahwasanya ikan tidak memiliki darah? Darah yang dimiliki oleh ikan ketika dipanaskan, ketika panas kering warnanya apa Ustaz? Warnanya apa? Darah ikan ketika kering. Oh, masa hitam. Perhatian, benar. Serius. Hitam atau putih? Hah? Antum jangan-jangan buta warna seperti anak. Hah? Warnanya apa Ustaz? Tidak perhatian <laughs> saya Ustaz bisanya kita makan saja Masya Allah masa kita bisanya makan Boya peningkatan gitu loh Ustaz kadang membantu istri ya tidak haram antum membantu istri ya akhi para fiik para fiik wallah tidak haram bahkan Rasulullah membantu istrinya jangan sampai gengsi wong laki-laki wong mencuci sendiri Masya Allah ya akhi Rasulullah mencuci maninya dengan tangannya sendiri mencuci pakaian dengan tangan sendiri, menambal dengan tangannya sendiri. Mulia mana kira-kira antum dengan Rasulullah SAW? Hah? Kok katanya gengsi masa kita harus cuci sendiri? Tugasnya istri untuk apa? Oh istri tidak, memang tugasnya untuk sebagai ketipla yuk. Iya. Tahu ketipla? DABO, babu, lain-lain. bilang. Dia adalah mitra bagi anda. Dia adalah siapa? mitra bagi Anda. Nah. Kita teruskan. Yang dimaksudkan dengan maitatuhu adalah apa? Semua bangkai laut yang hidupnya di laut. Nah. Hadis ini Rasulullah SAW bersabda, "Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Mungkin kita bertanya, apa artinya huwa? Huwa artinya dia. Tertentu atau tidak tertentu? Tidak tertentu. Kita akan bisa memahami apa maksud huwa di sini ketika kita membaca kesempurnaan hadis. Hadis ini adalah muncul karena pertanyaan ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kunna narkabu al-bahr wala nahmilu illa qalilan minal ma'." Wahai Rasulullah, kami mengendarai lautan. Bolehnya berlayar. Karena kalau seandainya tidak boleh, maka niscaya Rasulullah SAW mengatakan, oh jangan, tidak boleh. Laut banyak bahayanya. Laut banyak bahayanya banyak bahaya? Ya? Banyak bahayanya. Saya pernah mengalami berada di tengah samudera selatan. Kemudian ombak tersebut jauh di atas kepala saya. Loh, masa? Perahunya seberapa Ustaz? Perahunya kecil ternyata. Cukup 20 orang saja. Kita menjadi nelayan waktu itu. Nah, sehingga apa? Ombak begitu besarnya kadang sampai di atas kepala kita atau kadang kita berada di puncak om, ombak. Nah, bagaimana rasanya Ustaz? Wah, wis lali rasanya ini. Nah. Kita ulang lagi. Ashabu Rasulullah tersebut bertanya, "Wahai Rasulullah, kita mengendari laut dan kita tidak membawa bekal air kecuali sedikit." Nah, kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah, tentunya maaf, bekal yang sedikit kalau digunakan untuk berwudu, maka memungkinkan dan dikhawatirkan akan habis air tersebut. Sehingga kalau haus, mungkinkah seorang minum air laut? Hah? Mungkin? Mungkin. Bisa hilang dahaganya? Wallahi tidak. Semakin ia minum bagaimana Ustaz? Semakin ha? haus. Semakin haus dia minum. Nah, dan Rasulullah tidak mengingkari itu. Rasulullah dia mengatakan, pakailah kalau begitu. Nah, harus kamu pakai dengan air yang kamu bawa. Gak boleh kamu menggunakan air laut tidak. Karena semuanya telah mengetahui air laut apabila diminum tidak menghilangkan dahaga, justru akan menambah dahaga. Kemudian Rasulullah SAW memberikan jawaban. Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Dia kembali kepada mana? Laut. Kita tahu dari mana? dari awal hadis tersebut ketika kita baca. Sebab kenapa Rasulullah menyampaikan hadis ini? Dia adalah suci airnya. Naam, al-hillu maitatu Halal bangkainya. Pertanyaannya, kenapa si Rasulullah SAW kayak turah saja tenaganya? Wong tidak ditanya tentang bangkai kok menjawab bangkai? bangkainya? Di sini ya akhi barakallahu fi mengisahkan kepada kita Kadang seorang untuk mengungkapkan apa yang dia alami, apa yang dia butuhkan, tidak mampu. Kemampuannya hanya sebagian dan seujung saja. Bukankah mereka yang berada di tengah lautan dan samudera? Sebagaimana kadang perbekalan airnya habis, kira-kira perbekalan makanannya mungkin habis atau mungkin habis? Sangat memungkinkan habis. Pertanyaannya, kebutuhan ia terhadap air dan kebutuhan ia terhadap makanan, mana yang lebih berharga? Air dan makanan tentunya. air dan makanan tentunya. Kecuali air zam-zam. Karena dia adalah nasab dari Rasulullah SAW, tu'mut ta'am. Intisari daripada makanan. Sehingga dikisahkan ada di antara aimah yang selama berapa bulan tidak mengkonsumsi kecuali air zam-zam. Dia kenyang dan bertambah gemuk dan sehat. Karena fihi syifa, di dalamnya adalah merupakan syifa masyuri balam. Obat dengan cara diminum. Apa tadi? Zam-zam. Adapun selainnya, seorang jangan sampai Anda mengatakan bahwasanya cukup dengan air saja, maka saya ingin melihat bahwa Anda hanya meminum air selama satu bulan. Tidak boleh yang lainnya. Tidak boleh dicampuri loh ya. Kalau kita air itu air dengan dicampuri vitamin, dengan dicampuri. Jangan dicampuri, dicampuri tidak. Nah, kita ulang lagi kesempurnaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan jawaban. Nah, karena Rasulullah SAW maha tahu tentang kebutuhan mereka. Nah, maka Rasulullah SAW memberikan jawaban, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu ma'idatu. Karena sebagaimana memungkinkan mereka membutuhkan air, demikian juga mereka membutuhkan makanan. Sebagaimana memungkinkan airnya mereka dikhawatirkan habis, demikian juga memungkinkan bahan makanan mereka akan habis. Sehingga ketika ada bangkai, maka silahkan dikonsumsi. Ketika ada permen, silahkan dinikmati. Supaya tidak ngantuk. Nah, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu mai maitatu. Air samudra na'am suci dan mensucikan. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam dan berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf, saya membacakan kitab ini terlalu cepat atau kurang cepat? Hah? Pas ya? Nah, insya Allah memang kita berusaha untuk mengepaskannya. Nah. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam dan juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal ma'a tahurun La yunajjisuhu syai'un Sesungguhnya al air Tahurun adalah suci dan mensucikan La yunajjisuhu syai'un Tidak akan ada yang membuat dia najis Syai'un sesuatu apapun Di sini mengisyaratkan bahwasanya air ketika ia masih dalam kategori dan sebutan dan nama ia sebagai air maka dia adalah suci dan mensu mensucikan dan ini adalah merupakan dalil pokok tentang masalah air kemudian di sana ada hadis yang mengecualikan keberadaan air ini dengan yaitu apabila kecuali apabila telah berubah salah satu dari sifatnya dengan hal-hal yang najis dengan berubahnya bau berubahnya rasa ataupun berubahnya warna akan tapi hadis yang mengkhususkan tersebut adalah dhaif adalah doaif. Akan tetapi para ulama telah berijma bahwasanya air apabila telah berubah salah satu dari sifatnya bau, war, warna atau rasa dengan hal yang najis, maka air tersebut telah menjadi najis. Sehingga pengkhusus bukan hadis, akan tetapi pengkhusus adalah ijma. Kita ulang lagi. Innal ma'a tahurun sesungguhnya air adalah suci la yunajjizuhu syai'un tidak akan ada yang mampu merubahnya menjadi najis syai'un sesuatu apapun. huwa dan air tersebut ala bakin tetap ala tahuriyatihi dalam sifat tohurnya. Ustaz, Ustaz, ya Syekh, apa maknanya dia tetap dalam sifat toh? Belakang antum sudah nggak ada lagi Ustaz. Apa maksudnya dia tetap pada sifat tohurnya? Apa maknanya tohur di sini? Nah, bagaimana sifatnya? Tohur. Apa makna tohur? Suci dan mensu, mensucikan. Barakallahu Wa in khalatam syai'un tahirun. Walaupun ia bercampur dengan syai'un tahirun, sesuatu yang suci. Malam yukhrij an itlaqihi selagi belum mengeluarkan an itlaqihi dari nama air itu. Nama kemutlakan air. Apa tuh artinya? Nama mutlak air. Artinya adalah nama tanpa ditentukan. Seperti apa yang ada di tangan saya, dia adalah air, namun sudah keluar dari kemutlakannya. Sehingga ia disebut sebagai air teh. Paham, Air susu dan seterusnya. Kalau dia sudah keluar dari air secara kemutlakannya, walaupun dia tahir, tidak disebut tohur. Tidak disebut apa? Tohur. Liqauli sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limniswati kepada wanita-wanita allati yang mereka kunna melaksanakan bitajhizi ibnatihi bitajhizi merawat ibnatihi putri Rasulullah merawat apanya jenaz jenazahnya di sini mengisyaratkan kepada kita bahwa yang merawat jenazah wanita adalah siapa Pak Mutin lah Ada khilaf apakah suaminya boleh memandikan atau tidak. Ada khilaf walaupun ada yang membolehkannya. Nah, kita ulang lagi. Di dalam hadis ini mengisyaratkan apa? Bahwasanya yang merawat jenazah wanita adalah siapa? Wanita. Siapa Ustaz? Wanita bukan bapaknya. Kenapa demikian? Saya ingin bertanya kepada kalian, siapa di antara mereka yang hidup di zaman Rasulullah yang lebih alim, yang lebih paham tentang cara memandikan jenazah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pertanyaannya, kenapakah yang memandikan putri Rasulullah SAW bukan Rasulullah? Akan tapi wanita-wanita dengan bimbingan Rasulullah mengisyaratkan bahwa itulah yang disyariatkan. Nah, kita teruskan. Bukan seperti yang terjadi pada masyarakat dan sebagian kita kaum muslimin bahkan yang dimandikan adalah masih KADIS yang memandikan juga siapa? kamu Muti. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Sehingga merupakan keharusan bagi akhwat untuk mempelajari masalah ini. Bahkan untuk mempelajari sifat salat jenazah. Saya pernah menghadiri meninggalnya sebagian dari kerabat. Kemudian ketika kita melaksanakan salat jenazah, sebagian dari saudara kita kita mengatakan kepada mereka, "Ayo kita ngelatih kono." Apa jawabannya? Kita belum pernah bisa. Kita belum pernah. Kurung iso carane Bukankah ini adalah sesuatu yang sangat memilukan? Naam, fi'lan. Salatul janazah. Farduha alal kifah, kifayah. Kewajibannya adalah kifayah. Artinya apabila jenazah tersebut telah disalati, yang lain tidak lagi wajib untuk mensalatinya. Namun bukan berarti dibolehkan bahkan maaf sebagian mungkin sebagian dari amawal mengatakan wajibnya tidak mensalati karena tidak pernah sama sekali dia melakukannya. Kita ulang lagi ahkamul janaiz perlu untuk dipelajari karena kita masing-masing akan menjadi sebagian dari mereka yang dimandikan maka bersiaplah untuk memandikan sebelum Anda dimandikan. Karena kalau Anda tidak mau memandikan kayak singgah di sing kowe kayak sopo single Lalu bocah-bocah kok arpe diurus Sudiman lho ndek nom ke orang tahu kelemu ngurus. Bukankah sebagaimana perkataan mereka kama tadinu tudan. Sebagaimana you berbuat, you akan dibalas. Kita ulang lagi, akhwat perlu mempelajari tentang kaifiyatu tajhizi al-janaz, bagaimana perawatan terhadap jenazah mulai dari memandikan, mulai dari mengkafani, mulai dari mensolati. Karena apa yang telah kita saksikan dan kita dengar adalah merupakan sesuatu yang sebenarnya memilukan. Kita teruskan. Sabda Rasulullah SAW kepada wanita-wanita yang memandikan putrinya. Irsilnaha thalathan mandikanlah dia salasan tiga kali tiga kali al khamsan atau lima kali atau aksara min dalik atau lebih dari itu yang jelas ganjil lebih diutamakan nah In ra'aitunna apabila kalian memandang kurangnya hanya tiga kali, kurangnya hanya lima kali. Karena belum bersih misalkan, maka perlu ditambahkan. Nah, kenapa demikian? Karena maksud daripada memandikan jenazah adalah diantaranya menghilangkan hadas padanya juga diantaranya apa? Menghilangkan najis padanya. Sementara telah kita ketahui syarat dalam menghilangkan najis tadi apa? Harus menghilangkan ainun najas dan najis tersebut. Sehingga Rasulullah SAW bersabda apa tadi? Irsilnaha talatan au khamsan au aksara min dalika kim in ra'aitun nadhari kalau kalian memandang tidak cukup dengan tiga atau lima. Ketika najisnya sebagian ada yang membadal dan tidak bisa dibersihkan dengan tiga atau lima. <clears throat> Bimain dengan air wasidrin dan daun bidara. Daun bidara suci, suci dicampur dengan air suci suci bercampurnya daun bidara dengan air bercampurnya air dengan hal yang suci namun tidak mengeluarkan kemutlakan air sehingga ia tetap berada pada posisi keberadaan air tersebut suci dan mensucikan atau disebut tohur, sehingga dibolehkan untuk mensucikan jenazah. Waj'alna dan jadikanlah akhirah afil akhirati cucian terakhirnya kafura au syai'an min kafurin kafur kafur barus au syai'an min kafur atau sebagian atau sedikit dari kafur kafur barus mengisyaratkan bahwasanya walaupun air dicampur dengan kapur maka tidak mengeluarkan ia dari kemutlakan air dan ia tetap dibolehkan digunakan untuk memandikan jenazah. Kita teruskan. Wala yuhkamu binajasatil ma' dan tidak dihukumi air tersebut telah najis wa in waqa'at walaupun telah terjatuh fihi di dalam air tersebut najasatun najis illa kecuali idza taghayyara biha illa kecuali idza apabila taghayyara air tersebut berubah biha dengan hal yang najis tersebut. Misalkan air setimba kemudian terkena tahu di kasroh. Paham Ustaz tahu kasroh? Kalau kita menyebutkan to the point sajaknya kurang enak. Maka kita sampaikan tahu di kasroh. Hah? Oh, fadah. Nanti jangan-jangan semuanya izin. Satu, dua, tiga, empat, lima, sepuluh. di akhir Nah. Kita ulang lagi. Air tetap dihukumi suci walaupun kejatuhan benda najis. Kecuali apabila benda dan najis tersebut telah merubah air tersebut. Merubah sebagian atau salah satu dari sifat-sifatnya. Seperti air, kejaduan, tahu kasrah, kemudian berubah menjadi kuning. Kok hitam antum? Oke, antum ya. Biasanya warnanya kuning Ustaz. Ya. Biasanya warnanya kuning Ustaz. Kecuali kalau yang dikonsumsi sesuatu, maka dia akan akan ya akibar barakallahu Nah, berwarna sesuai yang dia konsumsi. Air tersebut telah berubah banyak warnanya. Dengan perubahan warna karena adanya najis yang jatuh kepadanya. Maka dia akan menjadi najis dengannya. hadis Abi Sa'idin berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Qal ia berkata, Kila ditanyakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana apakah kita boleh berwudhu, min bi'ri buda'ah dari sumur buda'ah sumur airnya tohur atau tidak tohur tohur tadi kita telah letakkan satu kaidah kullu ma nazala minas sama wa ma kharaja minal ard kullu in nazala minas sama wa kharaja minal ardi wa huwa tahur semua yang turun dari langit keluar dari bumi maka dia adalah air yang suci dan mensuci Pertanyaannya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bolehkah kami berwudu dari sumur budoa? Kemudian mungkin kalau sekedar berwudu dari sumur mana saja, jawabannya akan akan apa? Boleh. Namun penanya memperjelas pertanyaan. Demikianlah seharusnya wa Dalam bertanya, kalau dia berkait dan terkait dengan sifat-sifat sifat-sifat tertentu, semua sifat tersebut harus disebutkan, harus dijelintrihkan A, B, C, D, E sampai Z-nya. Kenapa? Karena jawaban terkait dengan semua sifat Sehingga jangan salah kalau seandainya seorang alim memberikan jawaban dan jawabannya secara sesuai dengan pertanyaannya benar akan tapi tidak benar sesuai dengan keadaan yang Anda berada padanya. Kenapa? Anda tidak amanah dalam bertanya. bertanya. Nah, dan menyampaikan pertanyaan dengan hal yang semacam ini mengisyaratkan kepada kita fahmu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-daqiq bi hadhihi syariah. Pertanyaan yang begitu detail dari sahabat Rasulullah SAW ini mengisyaratkan kefahaman ashabu Rasulullah secara detail tentang agama ini. Bahwasanya semua hukum berkaitan dengan ilat dan sebab-sebabnya. Sehingga mereka ketika bertanya, bertanya dan menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengannya yang akan mengakibatkan adanya hukum atau tidaknya sehingga mereka sebutkan tanpa kecuali wahia dan sumur tersebut adalah bi'run sumur yulqa yang dilemparkan fiha di dalamnya al haidu bekas haid bukan berarti orang yang dilemparkan karena wanita yang telah haid kemudian setelah bersih haidnya suci atau najis dia? Suci. Kalau dia najis, Mas, maka Mas Anam tidak boleh bersanding dengan istrinya. Kalau dia nan najis. Paham Mas Tri? Paham ya? Tenanan lo ya. Kita teruskan. Waluhumul kilabi dan daging-daging anjing. Wanatan dan barang-barang yang telah menjadi busuk. Nah, faqal maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Al-ma'u Jawabannya apa? al-ma'u. Rasulullah tidak mengatakan sumur tersebut. Begitu dakiknya jawaban Rasulullah. Kenapa? Karena sahabatnya, muridnya adalah manusia-manusia yang sempurna akalnya. Karena yang Allah Ta'ala menjadikan mereka dan memilihkan sebagai pendamping Rasulullah dan penyampai ilmu darinya. Allah Ta'ala mensucikan mereka dan memberikan rekomend. Ala innahum humus sufaha. Walakilla ya'lamun. Ayat tersebut kaitannya dengan siapa? Al-munafiqun. Yang ketika mereka diperintahkan aminu kama amanan nas. Berimanlah kalian seperti berimannya manusia. Siapa manusia yang dimaksudkan di sini Ustaz? Antum, antum. Panjenengan. Para sahabat. Karena annas alladzina amanu anadzaka wa fi waqti dzalik lam yakunu illa man ashabu Rasulillah. Allah Taala berfirman tentang orang munafik ketika ditanya, ketika diperintahkan untuk beriman sesuai dengan keimanan ashabu Rasulullah sallallahu Anu'minu kama amanas subah. Apakah kami harus beriman seperti keimanannya wong-wong bodoh bodoh kai? Allah Subhanahu wa taala menjawab mereka. Ala innahum humus subah. Ketahuilah mereka adalah orang-orang yang bodoh. Ketika mereka menuduhkan ashabul rasul adalah as-sufahat, Allah Ta'ala membalik humus sufaha. Perlu diketahui. Ala innahum humus sufaha. Nah, maka di sini pembatasan. Bahwasanya mereka lah saja yang bodoh. Kalau demikian yang selainnya bagaimana? Nah, manusia-manusia yang berakal. Justru karena kesempurnaan ukulu ashabi Rasulullah, mereka lebih memilih ke keimanan. Lihat bagaimana jawaban Rasulullah SAW kepada ashabu Rasulullah ketika mereka bertanya tentang sumur. Rasulullah SAW menyatakan alma. Selagi yang di dalam sumur tersebut masih disebut sebagai apa? Alma. Apa artinya alma? Maul mutlak. Bukan maul haid. Bukan maul najan. Bukan ma'al muqtalid bidami buat wabi luhumi al kilat. Artinya ketika ia masih ber, masih tetap pada sifat sedia kalanya dan tidak berubah walaupun jatuh padanya apa yang telah jatuh padanya la tahurun tetap dihukumi sebagai tahur suci dan mensucikan. Nah, la yunajjisuhu syai'un tidak akan membuat najis dia syai'un sesuatu apapun. Taib, saya ingin salah satu membaca. Mana yang biasa kita suruh baca? Ya Syekh, dibaca Ustaz. Footnote yang di bawah Ustaz. Nah, yang di paling belakang sendiri mudah-mudahan suaranya bisa keras. Ya, footnote di bawah. Footnote 5 dan 3. Qala Al-Mubarak Furi. Fadal Sad Qala Al-Mubarak mubarak Furi. Furi Mubarak Furi Boleh fatulki atau fatulqa? Fatulqa tilkal qadurat bi ahmiyati manazilihim fayaksihuha asailu fayulqiha itu yaknya diambil gaweratan yang ngarepe lam Ya, yaknya diambil, ditarik ke depan lam. Dan lam yang tidak pada tempatnya jongkok non yang buri. Ya, kiha Nah, ini namanya salah cetak ya. Pentingnya kita belajar dengan guru. Nah, karena kalau tidak, maka kita akan salah baca. Kalau salah baca berarti salah apa? Nah, salah pemahaman juga. Nah, Terus. Namun yang lebih baik jangan antum urak-urak bukunya. Kasih tanda betulnya adalah kiha. Demikianlah amanah ilmiah. Anda memberikan komentar bukan pada lubul kita, inti kita, catatan tersendiri, sehingga Anda menjadi muhakik atau pengomentar. Terus, fa'ubira anhu Nah, kalau al-qailu berarti fa'abbara. Fa'abbara anhul qailu. Terus. Ayo usah, stand. Ya Syekh Angkram. Ah, fa'abbara. Fa'abbara anhu yuhimu tadayyunihim yujawizu fa'anna fa'anna bimakna hayhata wa azkahum wa azkahum intah yakfi hadis yang telah kita baca hadis apa Ustaz? hadis yang terkenal dengan hadis bi'ri budha'ah ada yang bisa mengulang hadis tersebut terjemahan dan maknanya Ustaz antum? ya yeah. Fadal Nah, siapa yang suaranya keras dan bauan keluar tenanan? Ya Ustaz, antum keras dan keras. Hadis buru buddha yang kita baca terakhir. Hadisnya. Hadisnya saja Ustaz. terjemahannya saja tidak apa-apa. Ah, ya. Yang keras Ustaz ya. Ah, ah ya. Terjemahannya saja. Ah, antum? Eh, coba antum. Yang keras. Nah ini dari Abi Sa'id dia berkata dikatakan kepada Rasulullah ya Rasulullah bahwa kami berwudu dari sumur Budoa mm -mm. dan dia adalah sumur yang dilemparkan kepadanya ke dalamnya air dan daging-daging anjing dan sesuatu yang busuk. Rasulullah SAW eh, air itu suci dan sucikan, tidak menajisinya sesuatu Nah, kita ulang lagi. Perkataan dilempar di dalamnya haid. Dilempar di dalamnya apa? Daging anjing. Dilempar di dalamnya apa? Barang-barang busuk. Ih, masa peradaban mereka demikian? Is ashabu Rasulullah demikian? Bukankah kita mengatakan keheran-heranan? Nah, di sini Al-Imam Al-Mubarak Furi menukil perkataan Al-Imam At-Tibi meluruskan jangan sampai di hati kita terbersit perasaan penghinaan tentang keberadaan budaya mereka yang demikian. Ya. Saya bacakan. Qala al-Mubarakfuri berkata Al-Imam Al-Mubarakfuri fi Tuhfatil Ahwadi di dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadi syarah Sunan At-Tirmidzi syarah Sunan At-Tirmidzi Qala At-Tibi berkata Al-Imam At-Tibi makna qawli arti pertanyaan arti perkataan penanya yulqafiha dilemparkan di dalamnya. Bukankah penanya bertanya dengan mengatakan, Ya Rasulullah, sumur tersebut dilempari dengan daging anjing, dilempari dengan haid, dilempari dengan barang-barang busuk. Annal bi'ra, sesungguhnya sumur yang dimaksudkan, sumur apa Ustaz? Buda'ah. Sumur itu sekarang sudah masuk ke dalam areal Masjid Nabawi. Sudah masuk dalam area apa? Masjid Nabawi. Karena dulu maaf Masjid Nabawi uh, masyarakat Medina atau kota Medina bukan kota yang besar. Kota yang enggak kecil. Layaknya kampung-kampung antum mungkin dahulu ketika bah-bah Anda dahulu pertama kali babat alas. Kira-kira seribu tahun yang lalu kampung Anda bentuknya bagaimana kira-kira? Wah Ustaz, saya belum lahir, bagaimana menggambarkan? Wes kira-kira loh, kira-kira ya rumahnya belum bah, banyak, kecil dan seterusnya. Seperti desa saya, Kaliboto, kecamatannya Wono, Dadi. Artinya dahulu adalah Wono, kemudian didadek di desa. Berarti seribu tahun yang lalu bagaimana? Seribu tahun yang lalu pokoknya. Nah, yang jelas kecil sekali. Demikian juga Medina. Angal bi'ra bahwa sumur itu sumur apa yang dimaksudkan? Budoah. karena ada dia bimasilin min ba'dil audiyati berada di aliran sebagian lembah. Maaf kata-kata audia ya. kalau di kita namanya adalah sungai. Apa? Sungai. Namun sungai di sana beda akhi dengan sungai di sini. Di dekat dan di depan kampus saya Al-Jami' al-Islami al-Madinah itu ada sungai besar namanya Wadi Aqiq. Namanya apa? Wadi Akik. Ada airnya Ustaz? Tidak ada airnya. Ada airnya? Jangan keras-keras. Tidak ada airnya. Kecuali kalau mungkin tahun kedua saya mendapati sungai tersebut perlu digenangi air. Kenapa? Hujan di tahun tersebut banyak sekali. Banyak dan lebat. Adapun kita pertama kali datang di Medina, saya merasakan hujan satu tahun hanya satu kali saja. Berapa kali saja? Satu kali saja. Sehingga sungainya, ya namanya sungai wadi, namun tidak tidak tidak berair. Adapun kita jangankan sungai, mata pun bisa berair. Ya. Nah, kita teruskan. Bahkan katanya sebagian dari penggemar uh, bunga gelombang cinta air mata mereka cukup untuk menyirami air bunga gelombang cinta karena cintanya sudah tak bergelombang lagi yang <laughs> dulu harganya cut cut cut ternyata memang mengejutkan setelah itu sehingga air mata cukup untuk menyirami Allah ada saja itulah dunia suratu fana'iyah cepat habisnya <clears throat> di mana posisi sumur budha'ah di sebagian aliran wadi sungai min ba'dil awdiyah allati yahtamilu yang memungkinkan ayang zila fiha untuk singgah fiha di aliran sungai tersebut di lembah tersebut ahlul badiyati orang badui siapa ahlul badiyah orang badui apa tuh badui itu badui itu adalah orang yang mereka tempat tinggalnya dalam bahasa kita nomaden. Apa nomaden? Berpindah-pindah. Tidak memiliki tempat yang permanen. Kenapa demikian? Karena hidup mereka tergantung pada adanya air dan rerumputan. Sehingga hidup mereka kira-kira di mana kira-kira? Di atas puncak gunung seperti sering kita dengar bahwa orang baduy adalah orang Gunung Melekenong, salah. Namun di mana? Nah, dekat-dekat aliran sungai. Dekat-dekat sumber. Sehingga kita ulang lagi, sumber buduah tersebut posisinya di sebagian dari aliran sungai. Yang kemungkinan besar dan ini pasti orang-orang Badui singgah di tepian sungai ter tersebut. Kalau mereka singgah, kira-kira singgah sendiri atau dengan siapa? Dengan anak, dengan istri. Kok bisa? Lah memang uripe ngono kok ora bisa ya toh. Kok bisa ya orang tinggal di atas gunung dan masya Allah Angkutan umum saja tidak ada. Jalan yang bergidil. Masya Allah, kok bisa tenang hidup di sini. Mungkin dia kalau ditaruh di tengah kota Malang akan bingung. Kompor tak gua nanti. Harus tak paculi, mosok aspal tak paculi. Hah? Demikian. Kita ulang lagi. Mereka adalah tinggalnya di mana? Di tepian-tepian sungai. Karena disitulah rahasia kehidupan domba dan juga unta mereka, ternak mereka. Ketika mereka tinggal, rumah mereka bukan berpondasi kuat, cakar ayam, yang bisa ber, memiliki pondasi lentur sehingga terkena tsunami hanya bergoyang. Lah, tidak. Pondasi mereka hanya pasak-pasak kemudian diangkat pindah lagi. Begitu dan seterusnya. Sehingga ketika mereka meninggalkan tempat tersebut, mereka meninggalkan kotoran, meninggalkan sampah, meninggalkan api unggun, meninggalkan apa yang mereka tinggalkan. nah, <clears throat> Fatul fatul qatil kal qadurat maka dilemparlah tilkal qadurat bekas-bekas atau sampah-sampah itu barmangan ya docal nih mau badui lain dengan kita ada sampah kering ada sampah basah sehingga maaf kalau seandainya akhwat tidak mengetahui hal tersebut badui tambah sampai. sampean <laughs> nah kita teruskan. Jadi apa? Mereka memungkinkan melempar itu semuanya. Bahkan termasuk yang dilemparkan apa kira-kira? Bekas haid. Karena mereka tinggal di situ berarti haidnya juga di situ. Sehingga mereka melemparkan di situ. Termasuk diantaranya adalah anjing penjaga ternak mereka. Kalau mati di situ ya dibiarkan saja di situ. di hmm. mana manazilihim di teras rumah-rumah mereka. Rumah mereka apa? Akhi, ten, tenda. Jadi terasnya bukan teras seperti teras milik antum. Tidak. Fayaksihuha maka akan menyabuknya Asailu apa asailu banjir. Ketika mereka telah selesai ditinggalkan kotoran di situ, kemudian apa? Ketika hujan turun dengan lebatnya dan ini adalah merupakan rahmat, maka bisa pula kotoran-kotoran tersebut sehingga nah mengalir fayulkiha maka banjir tersebut melemparkan kotoran-kotoran itu fil bi'ri ke dalam su sumur. Jadi kalau demikian mereka langsung melemparkan ke dalam sumur atau tidak? Tidak. Mereka melemparkan samping rumah. Namun rumah mereka dekat sungai dan sumurnya di sebagian muara sungai. Insya Allah kalau antum ada kesempatan Nah, kita akan ke sana dan kita tunjukkan wadi di sana. Nah, amin. Kita teruskan. Fa'abbara anhu maka mengungkapkan anhu tentangnya al-qaid penanya. Biwajhin dengan cara yuhimu yang mengisyaratkan yang meragukan Annal ilqa'a dalam melemparkan kotoran-kotoran itu minan nas dari manusia likillati tadayyunihim karena sedikitnya dangkalnya mereka dalam beragama. Bukankah ia yang tidak menjaga diri dari najis, tidak menjaga diri dari kotoran, merupakan kedangkalan ia dalam memahami diri Nah. Karena Allah SWT merintahkan warijza fahjur wasiabaka fatah fatah. Artinya bersuci dan menjauhkan diri dari najis adalah merupakan aslun min usuli hadihi syariah Pokok daripada agama ini. Wahada mimma dan ini semuanya adalah sesuatu la yujawizuhu muslim yang menurut orang muslim manapun tidak boleh boleh kira-kira menurut orang muslim yang baru masuk Islam, yang tidak mengerti sama sekali tentang syariat, kecuali tentang sholat, tentang puasa, tentang wudhu, sesuai dengan apa yang dia dengar. Kira-kira mereka ketika tanya, boleh nggak saya melemparkan bangkai kambing, bangkai anjing, dan seterusnya ke dalam sumur? Tentu semuanya mengatakan tidak boleh. Wa maka bagaimana disangka? Zalika hal tersebut billadina dengan mereka-mereka hum afdalul qurun yang mereka adalah seutama-utamanya generasi wa azgahum dan sebersih-bersihnya generasi yaitu ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tidak mungkin sehingga maksud daripada dilemparkannya kotoran dilemparkannya bangkai anjing adalah karena orang Badui tinggalnya di tepian sungai yang ketika banjir datang, maka menyapu kotoran-kotoran itu menjatuhkan ke sungai dan akhirnya dibawa ke sumur tersebut. Selagi sumur tersebut, walaupun terkena kotoran-kotoran yang disebutkan, namun tidak berubah sifat airnya dengan apa yang masuk di dalamnya, maka air tersebut masih tetap di nilai suci dan mensucikan dan boleh digunakan bersuci dengannya. Bahkan kita mengatakan tidaklah samudra kecuali muara. Muara apa kira-kira? Muara apa kira-kira? Semua kotoran, kotoran, kotoran, dan seterusnya. Namun karena ia sangat luas sekali sehingga air tersebut tidak akan berubah walaupun dengan masuknya ABC dari apa-apa yang mengotorinya. Mungkin sampai di situ yang kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan kira-kira? Kalau hmm, kalau seandainya maka yang berubah itu tidak boleh Kan kalau seandainya loh, maka yang berubah itu tidak boleh. Dan perlu diketahui, kalau seandainya berubah, perubahannya diketahui batas, batas, batasnya, dan nanti akan hilang. Karena tadi kita ulang lagi, sifat air yang begitu kuat untuk meleburkan apa saja di dalamnya. Nah, Dikasih apa? Detol. Pertanyaannya, Anda masih menyebut sebagai air? Saya bertanya kembali, Anda masih menyebut sebagai air? Semua manusia menyebut sebagai air? Baik, selesai. turun dengan lepasnya. Ini kan air dari dalam tanah ini kan masuk semua. ini. Nah ini menyebabkan air saya air sumur saya itu menjadi keruh warnanya kehitaman. Kemudian juga baunya ada apa ya hanyut hmm. yang seperti itu dihukumi oleh para ulama yang terkena dedaunan dan seterusnya masih tetap dihukumi sebagai air air tetap dihukumi sebagai apa air artinya ia boleh untuk digunakan untuk bersuci. Pembahasannya panjang. Ada lagi yang lain? Hmm? Kuningnya warna apa Ustaz? Kuning apa Ustaz? Hah? Kolam lo ya? Kolam? Kolamnya besar atau kecil? Iya, yang buang hajat di situ banyak atau sedikit? Loh, katanya tahu kasrah. Saya bertanya lagi, kolamnya besar atau kecil? Dipakai buang hajat atau tidak? Kolamnya besar dan berubah warnanya. Dan diyakini warna tersebut adalah warna kencing bayi mana yang bisa merubah warna kolam kecuali <laughs> kalau dia adalah temon yang perutnya besar ya kita takil ya mustahil pertanyaan tersebut nah perlu diketahui ma'ul mustabhar perlu diketahui kita ulang lagi ma'ul mustabhar air nyegoro apa nyegoro Kata-katanya goro itu besar, banyak atau banyak? Kata-kata kolam ya, itu gelang tuh. Kolam ya, Ki? Antum paham kolam? Besar atau kecil? Ya. Nah, dia adalah ma'un mustaqar. Jadi tidak akan berubah dengan adanya najis walaupun dikencingnya anak kecil. Kecuali kalau anak kecil yang kita ulang lagi. Seperti temuan yang ketika minum 500 eh, kendil, kemudian dikeluarkan semuanya. Nah, paham Ustaz ya? Ma'un mustafhar tidak akan bisa berubah dengan najis. Betul. Ah, ada di situ tadi yang mengatakan. Tidak ada. ya. strategis kemudian kita lupa atau kita tidak mendiskusikannya di lantai hmm. kemudian eh, dia dihubungi kejatuhan makanan sama makanannya itu ini mungkin tentang ring halo tentang ring jadi di lantai kan lantai kita kan pakai tackle ah. Jadi itu makanan atau minuman dan eh, sudah jatuh, sudah kering sudah tidak berbau sudah tidak ada bekasnya nah, paham saya sudah tidak berbau sudah tidak ada bekasnya sudah tidak ada warnanya berarti tidak najis karena najis bisa hilang dengan sendirinya dengan adanya apa? Dengan adanya air. Dengan adanya angin. Dengan adanya panas, begitu dan seterusnya. Karena perlu diketahui, najasa ya ta'allaq bi al-awsaf. Berkaitan dengan sifat. Kalau kencing, warnanya jelas, baunya jelas, zatnya jelas, encer, dan seterusnya. Misalkan, kalau seandainya satu pun dari itu telah tidak ada, maka maka telah suci. Walaupun sebagian dari ulama Syafi'iyah dan ini adalah merupakan perkataan yang lemah, di sana ada najasah hukmi dan ada najasah aini. Najasah hukmi adalah apa yang seperti antum katakan? Kita tahu dia ada terkena najis, namun sama sekali tidak ada bekasnya. Yang rajin dalam masalah ini tidak dikatakan najis. Karena najis berkait dengan apa? sifat-sifatnya ketika telah hilang maka sebagaimana kita diperintahkan menghilangkannya dan apabila ia permisi dan pergi malu sebelum kita datang maka telah kita hukumi telah kita hukumi suci sebagaimana telah kita hukumi suci ketika kita mampu menyingkirkan dengan usaha kita nah ada lagi yang tadi kalau bekas masih ada Kan nah, ada apa masalah tentang wanita yang bertanya kepada Rasulullah? Apa pertanyaannya? Tapi dibawa keluar rumah. Dijemur keluar rumah. Wah, mana mana nong ini. <laughs> <laughs> dia tidak Kan gitu. nah kalau demikian perlu diketahui al-ikhtiyatu min umuri dini mafar min syakin bila yakin berjaga-jaga termasuk perkara agama kita dia adalah apa? dalam rangka untuk lari dari perkara yang kita ragu kepada sesuatu yang kita yakini sampaikan usaha walaupun hanya sekedar memercikkan air ke dalamnya dan setelah itu ulah syai insyaallah nah Adapun apabila telah dijemur, kemudian masih ada pulaunya, maka la berhutil ke asar sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada wanita yang yang apa? Yang sebagian dari pakaian terkena haid yang fikilna wala rugi asaruhu. Cukup bagi kamu air dan tidak menurutkan kepadamu bekasnya. Termasuk di antaranya mungkin yang memiliki anak bayi cewek baunya bau kencingnya jauh lebih dari bau kencing anak bayi cowok Ustaz jangan menghina wong anakku ki wedok-wedok loro dadi ngerti nah, sudah kita cuci sudah namun masih kadang baunya ada yang menempel ya karena wala turun. cukup bagi kamu usaha bersihan dengan air dan tidak akan mendorotkan bekas Mungkin sampai di sini dulu ya. Hampir itu ya. Atau ada lagi yang lain silahkan. Nah, gitu, Nah, yang jelas, kalau seandainya iya, tidak mungkin bisa dihilangkan kecuali dicuci, maka dicuci. Kalau memungkinkan dihilangkan dengan selainnya, baik dengan dilap, baik dengan dijemur, maka boleh. Yang jelas kita telah tetapkan tadi kaidah dalam mensucikan najis harus apa? Harus hilang bekasnya kecuali bekas yang tidak memungkinkan untuk hilang dengan usaha kita. Kenapa? La yukallifu nafsan illa dan dengan kaidah tersebut silahkan Anda terapkan bagaimana Anda mensikapinya.